Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa dalam kajian Risalah Al-Usul al Thalatha. risalah ringkas akan insyaallah banyak manfaat yang bisa kita dapatkan tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala kita masuk pada penjaran yang keempat, asabru alal adafihi. Bersabar di jalan dakwah, bersabar dalam mendakwahkan ilmu dan amal. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh dakwah ini akan berhadapan dengan banyak hal yang membuat seorang dai dia wajib untuk memiliki kesabaran. Bahkan kehidupan kita ini semata-mata dengan iman kita membutuhkan kesabaran karena kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang itu merupakan kepastian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap mukmin. Yang Allah katakan Alif Lam Mim Ahasiban nasu ay ayyakulu amanna hum la yuftanun Walaqad fatanna alladhina min qablihim Fala Allahu alladhina sadaqu wa la al kadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman kepada Allah sedangkan dia belum diuji oleh Allah. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengetahui orang-orang yang mereka jujur dengan keimanannya dan orang mereka dusta dan palsu keimanan mereka. Maka seorang dai dengan dakwahnya yang mengajak kepada ilmu dan amal, mengajak kepada Islam dan iman, maka sungguh akan lebih banyak ujian yang akan mereka hadapi. Maka kesabaran sebuah kepastian yang dibutuhkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau semenjak awal dakwah sudah telah diingatkan oleh Allah agar benar-benar memiliki kesabaran dalam berdakwah. Fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul. Bersabarlah Anda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bersabarnya para ulul asmi dari kalangan para rasul yang setiap rasul akan menghadapi berbagai macam ujian saat mendakwai umatnya, saat mendakwai kaumnya dan nabi pun demikian akan mendapatkan berbagai macam ujian dalam dakwah yang dilakukannya. Seorang dai dituntut sabar dan melakukan kegiatan aktivitas dakwahnya dari dia mempersiapkan apa yang akan dia dakwahkan kepada manusia menghadapi reaksi tanggapan masyarakatnya dalam berdakwah terkadang di antara mereka ada yang bodoh di antara mereka ada yang menentang atau terlambatnya pertolongan Allah kepada dakwah yang kita lakukan dalam waktu yang panjang tidak bertambah pengikut dakwah, maka ini semuanya membutuhkan kesabaran ekstra seorang dai. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersabar di jalan dakwah contoh terbaiknya adalah nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nabi bersabar penderitaan ke penderitaan yang lainnya dialami nabi dan diuji dakwah beliau dengan berbagai macam upaya untuk menghentikan dakwah baik dengan ujian yang menyenangkan atau ujian yang menyusahkan. Mereka mencaci maki Nabi. Mereka menggelari gelar-gelar yang buruk. Nabi bagaimana dikatakan majnun, dikatakan sahir, dikatakan kazab. Bagaimana Nabi dikatakan ya ini orang yang gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan pendosta dan Nabi bersabar dengan segala tuduhan mereka. Nabi, bagaimana mereka menyiksa Nabi, menyakiti Nabi dengan menebar duri di sepanjang jalan ketika Nabi lewat, menimpukkan kotoran atau jeruan binatang ke punggung Nabi saat Nabi sujud dalam salatnya. Bagaimana mereka mencoba untuk membunuh Nabi dan semuanya Nabi hadapi dengan penuh kesabaran. Masalah muslimin rahimahin rahimakumullah, sungguh kesabaran mutlak dibutuhkan saat seorang dia berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu taala. Lihatlah ketika Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ada hari yang engkau rasakan lebih berat dibandingkan dengan musibah Uhud, dengan yaum Uhud, dengan hari di perang Uhud?" Maka kesedihan Nabi sangat berat di perang Uhud. Akan tapi ada yang lebih berat yang di, yang dialami Nabi dalam perjalanan dakwah beliau ini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah ke Taif. Yang dakwah ke Taif sendiri dilakukan Nabi ketika seakan di Makkah sudah tidak ada orang yang mau menerima dakwah. Sudah tutup, sudah ini tidak ada tempat untuk mengembangkan dakwah. Nabi berharap orang-orang Taif bisa menyambut dakwah Nabi. Akan tapi sampai di Taif, Nabi tawarkan kepada tokoh-tokoh Taif satu persatu didatangi Nabi tapi yang ada justru mereka mengeluarkan umpatan caci makin yang sangat menyesakkan dada bahkan mereka bersepakat untuk mengusir Nabi mengeluarkan dari kampungnya dengan cara yang sangat hina dilempari dipukul hingga sampai Nabi berdarah-darah hingga perjalanan yang cukup panjang ketika Nabi sampai di Qarnus Salib tempat yang cukup jauh maka Nabi SAW kedatangan malaikat yang menawarkan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, sungguh Allah telah mendengar apa yang telah engkau lakukan, apa yang ucapkan kamu kepadamu. Maka aku diperintahkan Allah saat yang kau mau untuk mengangkat kedua gunung ini dalam rangka menghancurkan kaum tersebut. Nabi tidak tertarik dengan tawaran malaikat untuk menghancurkan kaum yang didakwainya. Bahkan Nabi katakan, dengan sifat lembut dan rahmahnya Nabi bal arju ayuhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa yusyriku bi syai'an bahkan wahai malaikat aku sangat ingin seandainya Allah mengeluarkan dari, dari tulang sulbi mereka orang-orang yang mereka hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah sama sekali itulah pandangan yang sangat jauh Itulah harapan Nabi yang sangat utama. Dan itulah kesabaran yang sangat tinggi Nabi dalam menghadapi sikap kaumnya yang menyakiti, yang mengganggu. Nabi bahkan berharap seandainya Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang mereka hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, barang siapa yang Allah berikan kesabaran dalam beragama, ini kesabaran dalam mewujudkan ketaatan, kesabaran dalam meninggalkan maksiat, kesabaran dalam menerima ujian musibah, di antaranya gangguan-gangguan dakwah yang dilakukan, maka sungguh kesabaran ini memberikan keutamaan yang sangat besar. Dan orang mereka bersabar, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka pemilik perkara terbaik. Apa kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim? ketika Luqman mengatakan pada anaknya, eh, "Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min asmil umur." Sesungguhnya kesabaran Anda adalah perkara yang sangat utama perkaranya. Demikian pula utamanya masih sangat banyak. Maka orang yang mereka bersabar sungguh akan memborong keutamaan yang sangat banyak yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang senantiasa Allah curahkan kesabaran. senama semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang yang memiliki semangat untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah dan mensabari segala perkara yang kita dapatkan di jalan dakwah dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kehidupan kita istiqamah bersabar di atas agamanya hingga kita ketemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.